Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi. Kemarin terakhir kita baca adalah tragedi perang yang sangat mengerikan dan juga mengharukan, yaitu Ghazwah Mu'tah, perang Mu'tah kemarin. Yang mana perang Mu'tah sudah kami jelaskan dan juga kami sebutkan dan kami bacakan pada kitab kemarin yang kita baca. Terjadi pada tahun berapa perang Mu'tah kemarin? Terjadi pada tahun berapa Ahmad? 8 Hijriah. Bulan apa kemarin? Eh, terjadi perang Mu'tah antum ya Abdullah Jumadal Akhirah. Paham ya? Perbandingan musuh dengan kaum muslimin jumlahnya berapa? Iqbal berapa? 3000 banding 200.000 pasukan bayangkan. Bukan pasukan sembarangan, pasukan yang bisa dikatakan orang-orang yang eh, kaya, punya senjata lengkap. 100 ribu dari tentara Romawi. Yang 100 ribu dari Nasara Arab. mam ya? Jumlahnya total 200 ribu. Ngelawan 3 ribu bayangkan. Siapakah para sahabat, tiga sahabat besar yang gugur dalam medan peperangan tersebut? Yang ma'ruf. Hingga Rasulullah naik mimbar kemudian mengucapkan bela sungkawa kepada eh, tiga pemimpin besar tersebut. Siapa, siapa, dan siapa? Antum pertama siapa? Ja'far bin Abi Talib. Antum yang kedua siapa? Abdullah bin Rawahah. Antum yang ketiga siapa? Eh? Zaid bin Abdullah. Abdullah siapa itu? Zaid bin Abdullah? Zaid bin siapa? Hah? Eh? Ayo dihafalkan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Pertanyaan berikutnya. Ja'far bin Abi Talib karena begitu dahsyatnya membela agama Islam, mempertahankan bendera peperangan tersebut hingga beliau tertebas tangannya dua-duanya. Ayo, ya kan? Ja'far bin Abi Talib. Digelari dengan apa? Ja'far bin Abi Talib. Akhtafi. Gelarnya apa? Bahasa Arabnya lupa bahasa Indonesia-nya? Dua sayap. Eh? Orang yang memiliki dua sayap. Ewa. Paham ya? Ja'far Nabi Talib. Luka yang menimpa beliau berapa luka dinukilkan dalam sejarah antum? 90 luka bayangkan. Masya Allah luar biasa. Na'am barakallahu fikum. Luar biasa. Kemudian di akhir perangan eh, sempat apa? Sempat mengalami Naam barakallahu fikum mengajak pasukannya mundur karena tidak sebanding lawannya. Dan akhirnya kaum muslimin selamat dari kejahatan mereka. Siapa yang megang bendera di akhir peperangan tersebut hingga mereka hingga mengajak mundur kaum muslimin untuk menyelamatkan Naam barakallahu fikum kaum muslimin? Siapa? Antum al-akh. Siapa yang megang bendera terakhir? Hah? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan masuki tragedi kisah sejarah berikutnya, Fathu Makkah. Perang Fathu Makkah, halaman 55. Perang Fathu Makkah ini sejarahnya sebenarnya masih ada kaitannya dengan Sulh Al-Hudaybiyah awal mulanya. Pemicu sebab terjadinya perang Fathu Makkah ini. Tahu belum? Kenapa kok ada kaitannya sulh dan Hudaybiyah? Antum ingat enggak? Ingat enggak ketika ada perdamaian Hudaybiyah? Berapa tahun seharusnya perjanjiannya, gencatan senjatanya? 10 tahun, baru dapat setahun, lebih sedikit mereka sudah melanggar. Akhirnya Rasulullah geram dengan para sahabat. Wah, oh, ini gimana ini? Abu Sufyan datang ke Madinah menguatkan perjanjian lagi. Bagaimana ini nih? Enggak terima, gubris. Pulang ke Makkah dalam kondisi apa? Enggak bawa hasil. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat melakukan penyerbuan secara diam-diam dan minta kepada Allah Taala agar tidak dibocorkan rahasianya. Paham ya? Untuk menyerbu enam kota Mekah. Paham ya? Menyerbu Mekah, menyiapkan pasukan berapa? Sepuluh ribu. Masya Allah. Kaum muslimin semakin banyak. Kok bisa? Semakin banyak. Ingat, ketika ada perdamaian selama awal mulanya yang sepakat 10 tahun, itu kan bebas orang dakwah Nah saat itu karena bebas itu dakwah pesat. Masya Allah banyak orang yang masuk Islam. banyak khuzah masuk Islam. Ya kan? Seperti itu. Nah. Akhirnya ada satu orang yang bocorkan. Dalam tragedi Fatum Makkah ini. Tapi yang bocorkan tersebut karena dia punya keutamaan ikut perang Badr diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lelaki yang bocorkan rahasia kedatangan Rasulullah menyerbu ke Mekah tapi alasannya, alasan sahabat yang bocorkan ini alasannya diterima karena apa? Karena dia punya keluarga, punya istri, punya anak di Mekah. Dikhawatirkan nggak ada yang lindungi gitu loh. Dia nulis surat aja surat. Yang isinya apa? Agar ada yang melindungi. Surat tersebut disisipkan, dititipkan kepada seorang wanita. Ternyata Rasulullah dapat wahyu bahwasanya ada seorang wanita bawa surat ingin sampaikan ke Mekah. Langsung dikejar oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad bin Aswad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum di tengah jalan. Kita kejar ketemu. Ayo, mau kemana kamu? Hah? Mana? Berikan suratnya. Kata perempuan ini, "Kak, aku enggak bawa surat," katanya. "Demi Allah, kalau kamu enggak mengeluarkan, ditelanjangi." Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya mau keluar, mau mengeluarkan. Ternyata benar. Suratnya itu ternyata dari siapa? Sahabat yang anak maksud sahabatnya siapa? Antum Abdurrahman Naam ahsan. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Paham ya? Ma'ruf. Eh? Naam Hatib bin Abi Balta'ah, sahabiyun jalil, sahabatnya mulia. Akhirnya Umar gerem, "Ya Rasulullah, biarkan penggal leher orang ini," katanya. Karena dia sudah bocorkan rahasia. Eh? sampai sampai orang munafik. Apa kata Rasulullah? Sabar. Dia punya keutamaan. Apa keutamaannya? ikut perang Badr, Sedangkan Allah Taala mengatakan, "I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum." Perang Badr dapat apa? Rekomendasi tersendiri orang-orang yang ikut perang Badr kata Allah Taala, "Kerjakan sesuka kalian, aku sudah ngampuni kalian." Paham ya? Berbuatlah sesuka kalian, aku sudah ngampuni kalian. Dimaafkan akhirnya. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu sahabatnya. Nah, yang apa? Yang sempat membocorkan rahasia. Tapi tidak pengaruh. Sepuluh ribu datang langsung ke Mekah. Mereka ketakutan kocar kacir. Abu Sufyan pun akhirnya apa? Hah? Masuk Islam kan? Masuk Islam. Padahal dulu bengisnya luar biasa Abu Sufyan. Ingat nggak ketika perang-perang sebelumnya? Ingat nggak ketika perang Uhud? Hah? Yang mengumpulkan pasukan sampai sebanyak itu kemudian ingin eh, akhirnya apa? Akhirnya kaum muslim juga terkalahkan. Nah ya? Nah, barakallahu fikum perang Ahzab, perang Khandaq. Nah, ternyata di Fatu Makkah ini Abu Sufyan masuk Islam. Paham ya? Masuk Islam. Kita lihat aja biar tambah jelas, kita baca dikit. Qala al-mu'allifu asbahullah Fatu Makkah. Nadkuru fihi mulakhasa ghazwati Fatu Makkah allati akramallahu 'azza wa jalla biha Rasulah wa aqarra 'ayna biha wa ja'alaha 'alaman dhahiran 'ala i'la'i kalimatihi wa i'mani dinihi wa ikmali dini, wal i'tina bi nusratih masyaallah. Kami akan menyebutkan secara ringkas ringkasan perang Fathu Makkah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Ditulis Fathu Makkah 8 Hijriah. Ini tragedi-tragedi sejarah penting ini. Paham ya? Antum enggak enggak enggak tahu tentang sejarah perang Belanda, perang Jepang enggak masalah. Ini perang agama Islam ini. Perang dalam apa? Dalam sejarah Islam ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum harus upayakan kita sekarang mengganti yang dulu-dulu antum kenal sejarah eh, sejarah-sejarah apa? Nah, barakallahu fikum mengenai peperangan-peperangan yang ada di Indonesia atau yang ada di mana selain sejarah Islam, sekarang diganti sejarah Islam. Maksudnya bagaimana? Agar semakin kita itu cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik yang Allah telah muliakan dengannya Rasulnya dan Allah Taala jadikan Fatum Makkah sebagai penyejuk mata, masya Allah. Dan Allah Allah Taala jadikan Fatum Makkah sebagai Allah tanda kemenangan kaum muslimin dan tanda tingginya kalimat la ilaha illallah dan juga tanda kesempurnaan agamanya agama Islam dan juga tanda perhatian penuhnya terhadap pertolongan Paham ya? Maksudnya pertolongan apa? Allah Subhanahu wa taala menolong nabi dan juga para sahabat dan kaum muslimin. Karena sudah bertahun-tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum berapa tahun Rasulullah tinggal di nama Madinah. Paham ya? Nah, kan hijrah dari Makkah ke Madinah, ya kan? Na'am. berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? Usia beliau alaihi wasallam meninggal usia berapa tahun? 63 tahun. Paham ya? 63 tahun. 3 tahun dakwah ke dakwah di Mekah. Setelah apa? Setelah Nah barakallahu fikum enam tragedi atau kejadian Isra Mi'raj. Ya kan? Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Ha? di Madinah berapa tahun? Paham ya? dikurangi 23 tahun berarti berapa? Usia sebelumnya berapa usia sebelumnya? 40 tahun sebelumnya. Paham ya? Nah, tanya setelahnya sebelumnya dulu. Sebelum beliau na barakallahu fikum Naam melakukan Isra Mi'raj. Paham ya? Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, naam Kemudian setelah diangkat menjadi nabi, kan beliau berdakwah di Mekah selama kurang lebihnya 3 tahun. Paham ya? Eh, nah barakallahu fikum berapa tahun? 13 tahun afan, 13 tahun. Kemudian setelah hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Paham ya? Barulah terjadi Fatum Makkah ini. Usia beliau ketika meninggal umur 63 tahun. Faham ya? Itu nah. Kita lihat sini. Wadalika annahu lamma dakhalat Khuza'am al-Hudaybiyah fi 'aqdi Rasulillah sallallahu Lihat, ingat-ingat perjanjian Hudaybiyah, kembali ke sana lagi. Yang demikian itu pemicunya sebabnya adalah tatkala Khuza'ah, Bani Khuza'ah masuk nah barakallahu fikum ke mana? Masuk pada kubunya Rasulullah SAW kubu. Kubu itu masuk masuk pada agamanya Rasulullah SAW pada sulh Hudaybiyah. Kan zakat al kemarin bebas kan? Yang mau ikut nam kubunya Rasulullah silakan. Yang mau ikut kubunya orang-orang Quraisy silakan. Ternyata Bani Khuza'ah ikut kubunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalat Banu Bakrin bi 'abd Quraisy dan saat itu Banu Bakrin masuk kepada kubunya orang Quraisy. Orang kufar. Wa duribatul muddah ila 'ashr sinin. Dan saat itu dijanjikan apa? Nah, barakallahu fikum sulh Hudaybiyah tersebut perjanjian gencatan senjata berapa tahun? 10 tahun. Aminan nasu ba'dhum ba'dha. Setelah perjanjian tersebut, manusia saling mengamankan, enggak ada perang, gencatan senjata, hudnah, damai sementara. Wa madha minal muddah dan berlalulah waktu tersebut selama setahun. Wa minas tahun yang berikutnya baru dapat nahwu tis'at asyur, baru dapat 9 bulan, orang-orang kufar Quraisy gatel. Paham ya? Gatel gimana maksudnya itu? Maksudnya mereka enggak sabar, enggak kuat. Paham ya? Nah, akhirnya membatalkan apa? perjanjian dengan membunuh nah barakallahu fikum secara mendadak menyergap Khuza'ah yang waktu itu berada di mata air milik mereka. Kita nah, lihat ini seru ini kisahnya. Falam takmul hatta tahun kedua belum sempurna hatta ghada Naufal bin Muawiyah ad-Dili nam fi man ata'ahu min Bani Bakr ibn Abdimana Nam. Sampai datanglah Naufal bin Muawiyah ad-Dili. Nah barakallahu fikum mengajak apa? Mengajak eh, mendatangi apa ya? Naufal bin Muawiyah ad-Dili mendatangi Mendatangi siapa? Mendatangi orang-orang yang mentaatinya dari kalangan Bani Bakar bin Abdi mana? Untuk apa? Untuk melakukan penyergapan. Bayyatu khuza'ah ala ma'innahum. Bayyatu itu nyergap artinya. Bayyatu artinya apa? Menyergap. Akhirnya mereka Banu Bakar menyergap khuza'ah ala ma'innahum ketika berada di mata air milik mereka. Sergap. Yang namanya sergap itu kan serangan mendadak, enggak persiapan ya. Nah, Yuqalu lahu al-watir. Mata airnya namanya al-watir. tahu hunaka bidhukhulin. Akhirnya mereka berperang di sana. Apa? Simak baik-baik itu. Akhirnya mereka berperang di sana bidhukhulin dengan sebab apa? Dengan sebab balas dendam. Duhur itu duhul di bawah itu lihat duhul maknanya apa? Jam'u dakhli wa huwa as-sa'ru wal haqq wal hiqd. Paham ya? Naam. Yaitu apa para fikum? enam balas dendam dan juga dendam artinya sama. astagfirullah hak artinya sama. enam ya? Balas dendam intinya. Balas dendam kapan? karena terlibat bakra ala khuzah min ayam jahiliyah. Sejak dahulu ketika ayam jahiliyah, ketika hari-hari jahiliyah dulu, memang Bani khuzah sama Bani bakra enggak akrab itu loh. Bermusuhan terus. Kok bisa akrab? Karena sulh Hudaybiyah tadi itu. Sempat akrab situ. Bukan akrab istilahnya ya, sempat enggak ada perang. Paham ya? Nah, tapi masih menyimpan, menyimpan apa tadi? Dendam. Menyimpan dendam. Kita lihat. Kemudian berikutnya wa Quraisyun Bani Bakrin ala Khuza'ah bisilah. Ternyata orang-orang Quraisy menolong Bani Bakr eh, untuk memerangi Khuza'ah. Ala Khuza'ah itu memerangi. Orang Quraisy membantu Bani Bakr membantu apa? Senjata untuk memerangi orang-orang Bani Khuza'ah ini. Orang Quraisy ikut campur ternyata. Nah, ini kondisinya Abu Sufyan belum tahu ini awalnya. Setelah Abu Sufyan tahu, ketakutan langsung lari ke Madinah. Minta apa agar diperpanjang lagi, agar diperkuat lagi perjanjiannya. Tapi Rasulullah nggak mau. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa sa'adahum ba'dhum bi nafsihi khufiyatan. Aywa. Dan ternyata apa? Sebagian mereka juga membantu. Aywa. Nasara diam-diam membantu apa? Membantu menyerang Bani Khuza'ah tadi itu. farrat wa farrat Khuza'ah ilal haram. Ternyata Khuza'ah lari ke haram, lari ke Mekah. Fattaba'ahum Banu Bakr ilaih. Ternyata Banu Bakr ngikutin. Banu Bakr ngikutin ngejar sebenarnya ya. dzakara qaumun Naufal Naufalan bil haram. Kemudian kaumnya Naufalan itu yang eh, yang apa yang eh, sempat apa sempat Na'am barakallahu fikum. Na'am sama baru Bakrin tadi itu ya. Sempat apa? Memerangi Bani Khuza'ah tadi. Kaumnya Naufal ingatkan kepada Naufal. Ini haram. Tanah haram ini. Paham ya? Diingatkan. Nah, mereka malah tetap tambah semakin jadi waqalu ittaqillahat. Ha? Bertakwalah kepada ilahmu. Qala la ilaha lahul yaum. Tidak ada ilah baginya pada hari ini. Wallahi ya Bani Bakrin. Demi Allah wahai Bani Bakr. Ini karena diingatkan sudah marah tadi itu ya, enggak mau dengar nasihat. Innakum latasriquna fil haram afala tutrikuna fihi sa'rakum. Ayo ini. Wahai Bani Bakr, sungguhnya kalian sungguh kalian akan kecurian di tanah haram. Maksudnya bagaimana? Kalian semua itu nanti akan na barakallahu fikum, na'am diserang. Paham ya? Eh, afala tudriku nafi ta'rakum. Bukankah kalian sudah mendapatkan apa? Dendam kalian. Maksudnya kalian itu kan sudah dapat, sudah bunuh Bani Khuza'ah gitu loh. Mereka lari ke haram masih dikejar gitu loh. Paham ya? Masih dikejar pengen nih habisin Nah, kultu, siapa kultu ini berarti? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahutaala. taala. Eh, karena nah barakallahu fikum beliau kadang kala menyebutkan kisah-kisah seperti itu. Qad aslama Naufal hadza ba'da dzalik. Ternyata Naufal setelah itu masuk Islam. Wa afallahu anhu dan Allah puninya. Wa hadithuhu mukharrajun fi sahihain. Hadisnya dikeluarkan dalam sahihain. Wa qatalu min Khuza'ah rajulan yuqalu lahu Munabbih. Mereka membunuh dari kalangan Bani Khuza'ah salah seorang lelaki dinamakan dengan Munabbih. Amlum. Mereka membunuh salah seorang lelaki dari Bani Khuza'ah namanya siapa? Munabbih. Watahasanat Khuza'ah fi daur Makkah. Kemudian Khuza'ah tadi, Bani Khuza'ah mereka apa? Mereka berlindung, eh? berlindung di rumah-rumah yang ada di Mekah. kalau darah Nam Budail bin Waraka. Kemudian mereka ada yang masuk di rumahnya Budail bin Waraka. Wadara maulan lahum dan juga masuk di rumah apa mantan budak mereka yuqallahu Rafi'. Namanya Rafi'. Fantaqada ahdu Quraisy bidzalik. Dengan sebab perbuatan tersebut berarti perjanjian Quraisy batal. Rusak sudah. Janjinya 10 tahun enggak kuat. Allah musta'an malah malah apa malah mereka melakukan apa? perbuatan kriminalitas ini, kejahatan ini. Wa kharaja Amr bin Salim al-Khuzai wa Batnam. Wa Batnam. Situ tulisannya Budel ya. Wa Budail bin Waraqa al-Khuzai wa qaumun min Khuzai hatta atau Rasulullah SAW. Akhirnya Na'bar Amr bin Salim al-Khuzai dan Budai bin Waraqa al-Khuzai beserta kaum yang lain dari dari Bani Khuza'ah mereka apa? keluar datang kepada Rasulullah SAW. Untuk apa datang? Ngabarkan. Fa'alam na'am. Fa'alamuhu bima min Quraisy. Mereka mengabarkan tentang kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Wastangsaruhu alaihim dan mereka minta bantuan, minta pertolongan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW untuk merangi mereka. Fa'ajabahum sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bin nasr masyaallah. Akhirnya Rasulullah apa? memenuhi permintaan mereka. Siap. Siap ngapain ini? Siap menyerbu dan menyerang nah barakallahu fikum orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, kufar Quraisy. Wa basyarahum bin nasr. Kemudian Rasulullah mengasih kabar gembira dengan pertolongan dan kemenangan. Ayo. Kita lihat sini. Wa angdarahum anna Abu Sufyan sayaqdimu alaih. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka bahwa Abu Sufyan akan datang kepadanya. dan al-aqda, meminta agar dikuatkan lagi perjanjiannya. wa annahu sayarudduhu bi ghani hajatin dan bahwasannya mereka dikabarkan juga bahwasannya apa Rasulullah SAW itu akan mengusir dan menolaknya tanpa ada na barakallahu fikum naam maksudnya maksudnya tanpa ada perlawanan atau tanpa ada kebutuhan intinya apa intinya disuruh balik pulang enggak diterima fakana kadzalik maka saat itu kejadiannya memang seperti itu jadi Abu Sufyan datang enggak diterima Nam ya, walaupun nyodorkan eh, barakallahu fikum mengajukan perjanjiannya biar diperkuat dan terima. Wa dzalika anna Quraisyan Yang demikian itu bahwasanya Quraisy karena kejadian tersebut kejadian yang menyedihkan ya dalam artian perjanjian malah mereka nah melanggar perjanjian. Anna Quraisyan nadimu ala ma kana minhum. Ternyata apa barakallahu fikum orang-orang Quraisy menyesal terhadap apa yang mereka lakukan. Fa basu Abu Sufyan, akhirnya orang-orang Quraisy mengutus Abu Sufyan. Orang-orang Quraisy mengutus apa? Mengutus Nan Abu Sufyan liyasuddal aqda untuk memperkuat kembali perjanjian alladzi bainahu wa baina Muhammad sallallahu yang perjanjian yang dilakukan antara mereka dan antara Nabi Muhammad sallallahu wa yazidu fil ajal dan agar memperpanjang waktunya diterima enggak tapi ini enggak diterima wa dhahaba Abu Sufyan hatta qadimal Madinah kemudian akhirnya Abu Sufyan pergi sampai ke Madinah Fadakhala ala ibnatihi Ummi Habibah. Kemudian Abu Sufyan masuk ke rumahnya Ummu Habibah. Zaujin Nabi SAW. Ternyata Ummu Habibah adiknya nah, atau anak perempuannya Abu Sufyan ini ternyata bernikah dengan Rasulullah SAW. Naam. Fadhaba liyaq'uda ala firasyi Rasulullah SAW famana'athu. Ini Abu Sufyan masuk ke rumahnya Ummu Habibah. Akhirnya Abu Sufyan pergi ingin apa? Duduk di kasurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Ummu Habibah dilarang. Wa qalat innaka rajulun musyrikun najis. Sama bapaknya sendiri bayangkan ini. Bapaknya kafir. Anaknya, putrinya mengatakan, "Sesungguhnya kamu lelaki musyrik najis." Ngomonglah bapaknya gitu. Masya Allah luar biasa. Eh, berani. Muslimah. Eh, ya, Nah, faqala wallahi ya bunayya, demi Allah wahai putriku, laqad asabaki ba'di syarrun. Sungguh eh, telah menimpa padamu kejelekan setelah aku meninggal nanti. Doakan kejelekan bapaknya. Tapi ternyata nanti masuk Islam Abu Sufyan. Jawa sejarah tersebut naam yang mengenai Abu Sufyan masuk Islam dan juga tragedi berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kesimpulannya sudah kami sebutkan ada beberapa faedah mengenai tahun terjadinya Fatu Makkah dan juga sebab pemicu nah barakallahu fikum terjadinya Nah perang Fatu Makkah wallahu alam bissawab alhamdulillah rabbil alamin.